aku njaluk dudingan sampean, telunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi. Oke. Bambu. Oke, okay. gak kakek kok. Gak gak gak tutup cino-cino barang gak. Tenang. Kuping. Langit. terop. Ya, Seneng aku. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro ya toh. Itu nduting ngene iki ya sik sik karena iki niki tak sing sekolah. Nah, kan sebenarnya cara nduting juga bisa menunjukkan dekat jauh dudinganmu. Nah, kamu ngene berarti telepon nek. Nah, berarti langit langit ya. Oke. Okay. Allah ayo Mui muwene ada. ayo Allah Allah di mana eh dek gulu oke okay. dek gulu lu ide juga gulu ide itu diukur tuh kandi aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur tuh kandi teko dodo ta teko tenggorokan ta teko weteng teko ndi lak itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk mendek, untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada kepada Anda. Jadi berarti Allah ada teko sikil hmm. Nek lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasad dia dan material. Masuk Allah ada teko mosok luwih ijek tenggorokanmu bangunan nang atimu. Ayo ijek di Allah di atimu apa di bulumu. Nah, Berarti kan kalimat man kan gak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Bener tak Berarti dia bukan kalimat material, tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Oke. Saya ingin ini pertanyaannya tak perjelas. Allah di njobo tan di njeru. Allah di njobomu. Kan biasanya mari kita berdoa lak ngene ya. Ya, lak ngono. Berarti Gusti Allah di kono. Iki katanya itu juga ya serius-serius amat tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia dia agak jelas saya Yai. Indonesia di endi Indonesia di endi di Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah, di sanalah aku berdiri. Oh, apa carane iki? Wong aku jelas aku ditinggi kok kene kok ngadekku ndek kono. Iki gak jelas negara iki. Wong aku iki ndingit kok kene lah kok Indonesia ndek kono, jarine aku ngadek ndek kono. Jadi kon iku sing ndek kono ta ndek kene. <laughs> Mulane aku nek nyanyi Indonesia raya ono guyu-guyune. Di sana lah karepe ndek ndi. <laughs> Mulane gak tau diurus temenan di sana rene. terus terus akhirnya terus kape jadi plesetan sejak dulu kalah <laughs> lawan Thailand kalah lawan Filipin kalah walau kok kalah kan sejak dulu kalah <laughs> Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kehidupan ini ya Allah. Karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar. 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol. Ono sing wolu likur wis diceluk karo Gusti Allah. Hanya outbound sementara. Ini hanya wilwatikta sebentar. Tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita yaitu surga Jannatul Naim. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan treot di bumi. Burung iso pokoknya gue kon iku ikut ide iku cek balita kon cek paut sing jenenge pohon kuldi itu namanya pohon keabadian kamu belum paham keabadian nanti kalau kamu lulus di dunia di bumi baru nanti kamu kos di sekitar pohon kuldi itu ada telaga haut ada telaga kaut, ada macam-macam aku tahu anu. warnanya hijau tua Pak Bupati pokoknya suargo ini papat suargo itu ada papat warnanya hijau tua semua dan akeh kali-kali terus kita bayangkan sungai bukan bukan sungai di sana nanti Anda yang mengendalikan aliran dan getaran. Karena sungai itu bukan airnya, bukan lubang tanahnya. Sungai adalah mengalirnya, betul tidak? Mengalirnya. Nah, Anda nanti tajri min tahtihal anha. Anda menguasai aliran itu. Kehendak Anda semuanya akan tercapai di surga. Nah, saya kiki, gurung garuan tercapai setengah mati Saiful itu ya untuk jadi gubernur setengah mati ono Khofifah ono saiki sapa jenenge kalah di DKI Melayu Rene wis gak karu-karuan sapa meneh iki Agus biyen ya jadi Melayu ini to wah wis pokoke nek kene gurung karuan kelakon tapi di swarga kelakon gitu ya Cuman bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya kita belum tahu tapi pokoknya kelakon. Jadi Gusti Allah ini deh, Wes ngene wes. Di luar apa di dalam? Di luar enggak ada. Nah, jadi jawabnya gimana? Di ke Allah? Di mana-mana. Sekarang kalau saya batasi di luar apa di dalam jawabnya kalimatnya ya di luar ya di dalam. Ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia. Aku takon, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia ya Jawa, ya Madura, ya Sunda? Yang mana yang benar? Nah, nek wong-wong pinter di sekolah kan anggar kon rotok Jawa-Jawa didik dianggap gak nasionalis. Dianggap primordial, dianggap Jawa sentris. Gado-gado itu gado-gado itu gado-gado duduk obes campur kentang, campur kecambah. Duduk. Gaduh-gaduh itu bukan kecambah. Kalau ini kecambah, kalau ini gaduh-gaduh. Indonesia itu yo ya kentang, yo ya kecambah, yo ya kubis. Apa Indonesia duduk kentang, duduk kecambah, duduk kubis? Bukan atau iya? Oke. Saya ingin naik orang ngomong Islam, jari gak Pancasila. Ini tambah Ini tambah Saya ingin jadi kita terbiasa berpikir multiple choice. Ya ya yuta gak? Nek wis calon A kok pilih berarti B ini elek pol. Gitu mboten. Nek sing A kok pilih berarti A itu bener pol 100%, api pol 100% gitu ya mboten. Padahal urip gak ngono. A ono bener ono e, B ono bener ono e. Hidup ini bukan memilih kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Hidup ini adalah angon antara tiga kebenaran. Apa? Kebenaran bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Nah, kita terus menerus saling berendah hati dan tolong menolong untuk menemukan kebenaran yang sejati. Maka ngomong nasionalisme harus dicari sejatinya. Ngomong bineka tunggal ika harus dicari sejatinya. Kan ngono ya? Oke, okay. yes. Berarti Allah yo yo ndek jero yo ndek Oke, okay. oke. Okay. Sekarang ibumu Dek jero ana. Ibumu ada nggak di dalam dirimu? Menghuni batinmu ndak ibumu? Oke. Tanah air Indonesia ada nggak dalam komitmen? Ada. Jadi semua ada dalam dirimu. Di antara semua penghuni batinmu, jiwamu, dadamu itu yang terpenting siapa? Yang paling utama siapa? Allah. Pak Yai, kalau sam kalau sampean dari mana-mana datang ke sini, siapa yang nomor satu Anda sebut? Tuan rumah nomor satu di pesantren ini siapa? Pak Yai Saifullah, betul? Ya. Nah, kalau saya tanya siapa yang paling utama ada di dalam diri ini, Allah. Siapa tuan rumah pesantren ini? Ya Saifullah. Siapa tuan rumah batinmu? Allah. Allah adalah tuan rumahmu. Rumah kamu kowe tuan kan kapan ya awakmu? Kono gak tau gak awakmu kayak iso apa-apa nyukulno brengose gak iso. Ya toh? Ya toh? Nyukulno alis gak iso. Ngrencanakno sing jam piro gak iso. Ya toh? Jadi siapakah tuan rumahmu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah tadi sebelum kita ngomong mengenai masa depan pendidikan dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu bahwa Allah itu penghuni utama jiwamu dan disitulah terbangun mentalmu, pikiranmu, kecerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah kepada hidupmu dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, itu tadi wala takunu kalladina nasulloha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, jadi saya minta dengan sangat pengorbanan Bapak sekalian sekitar tujuh menit untuk meneguhkan apa ae sing tak lakoni, apa ae sing kok alami meneh Tapi angger Allah merupakan tuan rumah sing istiqomah di dalam batin dan jiwamu dan hidupmu, maka kalah kabeh musuh tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu, tidak ada Cina, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dajjal yang mampu mengatur-atur engkau. Karena tuan rumahmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aku ingin ngurus titik, meskipun gak salah ya aku, ya aku ngomong ini, tapi tidak berarti sing tak omong ini salah. Coba sampean iling-iling. Sallu ala Muhammad, artinya sholatlah kepada atau untuk Muhammad. Salat itu dalam arti misalnya innallaha malaikatu yusalluna. Allah dan malaikatnya salat kepada Nabi itu sholat itu jangan terikat pada bentuk sholatmu kepada Allah. Sholat itu sebenarnya adalah menunjukkan komitmen, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan mengungkapkan cinta. Ya. Anda sama Allah sholatnya berbentuk pengabdian dan bukti kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau sholatnya Allah kepada Anda berbentuk pengayoman, anugerah rizki dan seterusnya. Sholatmu kepada Muhammad berbentuk kepatuhan, sholatnya Muhammad nang sampaian kabeh berupa pengayoman dan kasih sayang. Azizun alaihi ma'anitum. Kan gitu kan? itu alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Gak tegoan nanti kanjeng Nabi nang sampaian iku ala ta'nariku Terus tamat sekolah cik nganggur sampai saiki terus kepingin radi gitu. dia Nabi gak teko. Jadi Rasulullah itu nek sampean sedih, Rasulullah melok nangis. Nek sampean kejut kebendus, Rasulullah melok melok sambat, melok. Masya Allah. Karena ada keliru Alhamdulillah. Karena kebenduk membuat engkau lebih tatak, membuat engkau lebih punya pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang tangguh, betul nggak? Oke. Mari ngomong jawabnya, jawabnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad terus jawabnya. Allahumma sholli wa sallim Oke, pahamlah gitu. ke kalimat itu. Kon dikongkon nyelawati kanjeng Nabi. Terus kon ngongkon Gusti Allah nyelawati kanjeng Nabi. Itu hubungan kongkon-kongkonan. <laughs> Kita mau terus. Terus berarti berarti kalimat berikutnya adalah Allah yang menjawab. Masa dia yang menjawab Allahumma. Masa dia, masa Allah nang awak itu Allahumma. Maka jadi janjane kalimat ini prasaku loh ya. Prasaku tapi gak kayak gak masalah. Ayo rek selawat selawat ke Muhammad nah, ngono Terus jawabannya kan, aku salawati Muhammad lah ngono jujur. Ya Allah solawat sama Muhammad. Lho lak kon ngongkon Gusti Allah, wong kon sedhi kongkon malah ngongkon Gusti Allah. Kita gitu, mboten. Kan jawabnya Allah sholli wa Jadi nek nek jawaban nor, jawaban konvensional atau wajarnya orang berdialektika berkomunikasi, sallu ala Muhammad jawabnya usolli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad. Betul enggak? kan sama lah dikongkon ayo selawat ke Muhammad terus aku selawat nang Muhammad yang ini gitu deh jadi usolli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad dijajal ya selalu ala Muhammad oh jangan ngongkon loh tak kongkon malah ngongkon loh kan gitu ya selalu ala Muhammad usolli ala Muhammad wa usallim atau nusalli wa usallim ala Muhammad. Atau nusalluna wa nusallimu ala Muhammad. Iki aku mek nawani janjane wajare ngono iku. Tapi yo gak gak digawe yo gak apa-apa. Di Indonesia itu sembarang gak sida gak masalah. BBM jari gak munggah-munggah itu biasa. Rokok kate munda 50.000 sak batang katanya. Gak masalah di Indonesia. Ngono ya ya. Oke. Okay. Bismillah sekarang kita mulai bersama-sama kita ngomong pendidikan dan seterusnya nanti saya mau dengan sangat bapak-bapak semuanya uh, eh, stand by mikrofon ya tolong karena ini kapan saja bapak-bapak para ulama para tokoh boleh atau kita harapkan untuk selalu ikut merespon. Tuh. Kita buka dulu dengan Kiai Kanjeng. Uh, eh, opera. Selawat sih ya, mangus Allah jadi tuan rumah kita. Saiki kanjeng Nabi ono dan jero taga. Gak mungkin ono Allah karo kanjeng Nabi re. ya. Gak gak ono ceritane nek wong malaikat Jibril ya sahadaten gak sahadat. Jadi malaikat Jibril Nabi Adam kuabes sebelum Rasulullah Muhammad saw itu semua bersahadaten menurut aku bener tak gak podo gak ruwe lah ya apa katene? <laughs> ya tak ira gak. Lah podo gak ruwe. Nah aku husnudzon. Karena yang dimaksud kalau Jibril mengatakan Muhammadur Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir kelak. Rasul itu artinya representasi atau manifestasi. Jadi Allah menghadirkan dirinya pertama melalui pancaran cahaya yang kemudian disebut Nur Muhammad oleh Allah sendiri. Itu adalah Rasulnya Allah, manifestasinya Allah, tajalinya Allah yang berupa cahaya. Kalau orang Barat menyebutnya Big Bang itu. Ya. Jadi Jibril mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul kecuali Nur Muhammad itu. Itu perasaanku. Nek salah yo jadi digawe. Nek kok no yo telat pun meskipun aku kafir. Kata ya kon lah dudu Gusti Allah Kon ngabir ngabir kan ya. aku kan yo aku terima nih kon Gusti Allah. Nek Gusti Allah ya tak cuekin. Malah tak koplo-koplo nuk Kaya terus kon gitu. Iya iki. nih aku. Tadi us apa lah apa-apa no wong apa apa? bapak kon. Wong ngene kini ngene iki bincing YouTube. Engko dijoleh sing elek-elek. Ono sing syuting kudu kono kono niku dolok sing gak kaya ndek Klaten wingi menisuk wis ono ndek Klaten wingi. Jadi arah arek sing gendeng ya arek-arek dhewe. Wis aku tau bahasa karepmu kon. Ya nek anjene wani kena wabal kapan-kapan kon. Ya karepmu kon. Ya. Wong aku bermaksud baik, aku rene iki lapo sih rek, wong aku gak kepengin aku gak terus dadi apa-apa ya gak usah tau menek ondo rek aku iki gak tahu nyunggek pol pol lo gak tahu aku ini pokoknya jika i beras tak kotor kalau Gusti Allah jika ya i aku ini mek koyok Siti Maryam meneng nganut jika i panganan tak pangan gitu loh cuman ojo terus jaluk emas di ujung piring gak sakar Gusti Allah gak iya pok mana ya oke kita mulai sekarang dengan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu nanti kita ngomong pendidikan, mudah-mudahan sudah di dalam bimbingan Rasulullah SAW. Dan saya bangga dengan pesantren ini karena melalui pidatonya Mas Soleh tadi itu, ciri pesantren itu ya mandiri. Begitu pesantren harus gak mandiri, mulai dusul-dusul, mulai apa jenenge ngemis-ngemis, jenenge itu pesantren. Sing jenenge gula itu ya legi, nek gak legi Oh lah ngono. Nah, pesantren itu ya mandiri, makanya makanya nomor sidik ini diwurui nyambut gawe, diwurui pinter urip, gak nek diwurui nuturi wong di mana-mana kan yang banyak sekarang nek kuda-kuda kan pinter nuturi wong. Ada cilik-cilik loh lomba nuturi wong. Di TV gitu. Ya apa coba. Kon niku arek wingi sore nutur-nuturi aku ngono Ya apa Jakarta? Wis wis pindah ya, pindah ibu kota Pasuruan ya Pasuruan. Pasuruan itu asal usulnya apa ya? ya? suruh ya, ya. suruh disuruh ini gitu. Disuruh. Ya mana suruh. Pasuruhan. wow kalau daun suruh lebih hebat lagi. nak pernah aku suruh, suruh itu suruh ya. Salah satu keistimewaan peradaban Jawa dan Indonesia adalah teknologi tradisionalnya tidak terlawan. Jadi godong gedang itu jadi contong, takir, penco, <laughs> suru. Aku lu kebon kon nese lak dene. Ayo jangan biar ya. Ya nganggo delok godong gedang terus Dodok ya, ya ayo iya, iya. ngalus, tapi kok bungkus kok buat nangkali. Alah arek-arek. Iku aja dimasukkan entrepreneurship, Gus. Aja yang mosok godong gedang kok digawe ngising arek-arek. Terus gaya lagu ayo ngising, ayo ngising. Deh, deh, Ya Kebon. Ning kebon tutupi godong pring, tutupi godong pring, ben garing. le <laughs> wong Jawa ile. Sembuarang indah ya ta. Nising lho indah. Ayo ngising, ayo ngising. Ning kebon, ning kebon tutupi godhong pring, tutupi godhong pring ben garing. Ya <laughs> Allah. Barang siapa punya rencana pendek atau panjang ingin menjajah manusia Jawa, Indonesia, Nusantara, kecelek. Kecelek kon musuh wong Jawa. Ketok wis nganut janjane turun. Kon meneng-meneng dimpok itu kon mburi kon Cianak Cek ana empok-empokan saya kira. Eh? Termasuk keindahan hidup to. Empok itu entute Kampung ini terus delek dibelek irungnya ada ada Loh, itu itu termasuk keindahan kanak-kanak kita. Nek kalau nek nek di pesantren yojo ya ojo re. di kamar aja yang pompok. Aku tahu cerita zaman SD itu pokoknya anggur mulai itu kok bakalan sekolahku itu bakalan ayahku di madrasah aku gak sekolah pun aku sekolahnya nang SD um, ada tiga, tiga, tiga desa dari tempat saya mulai mesti empok-empokan aku gak ana sing gawedhe jenenge Cak Minin niku. Gawedhe dhewe SD tapi gawedhe. Iku penggawean bendina ya arek cilik-cilik. Nah sing paling favorit dimpoki jenenge Ma'ruf saiki dodol bakso arek. Ma'ruf ku bendina dimpoki akhire Ma'ruf jim-jim dendang. Hmm, hati-hati kapan-kapan nek wayahe. Gitu. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi ketika kita sampai di ide tertek sedani itu kok bakalan dulu sedani menturun ya Mbak sedani itu pas nyabrang jembatan kecil di kali bakalan itu makhluk pingin ngentut dilepok no tangan tangan tangan bisa no dia gak pengalaman ngempoi itu kan kesini kiwa gak saking nafsunya dilepok no suale dilepok no terus jintu no cerwok wah dadak metu sambut emputih Wis gak sida ngempoki mulai nang kali deh. Allah indahnya. Lah yo wong Jawa iki lho taeke dadi indah lah wis. Lah yo apa? Ya Allah, iki mah ngomong apa tutuk taeke. Ngomong apa iki Eh? Oh, teknologi, teknologi ya. Saya kira kita punya potensi untuk inovasi-inovasi teknologi. Jangan lupa ya, penemu-penemu teknologi modern banyak yang orang Indonesia Pak Yai. LTE, 4G, terus ada teman kita namanya Ricky Elson itu mendapatkan 14 hak paten di bidang otomotif. Jadi ada yang paling ahli bikin mobil listrik Nek Pak Yai buka lawang itu, arah kita minta ke sini dengan sangat senang. Ya empat dia dia ahli bikin mobil listrik. Ya, mobil, mobil listrik ya, ya. Abu ya mobil listrik. Arah jenenge Riki Ilseng Islami ya api, nasionalismenya api. Saiki karo negara dibuat gak dirgani karena di Indonesia itu nek kon pinter dicemburui. Gitu mboten. Nek kon kok mengajukan proposal, kok pejabat yang ngomong lagu oleh opor rek kira. kan itu. Nah, sehingga, kecuali Bupati Pasuruan. <laughs> Oke, kita mulai dengan selawat untuk Rasulullah ya. Terus kita teruskan dengan hasbunallah Nikmal wakil Nikmal maula wa ni'mal nasir. Pokoknya sedaya sing kula omongaken sing kula lampahi temriki kaleke Kanjeng niki kabeh donga damel pesantren niki. Amin ya rabbal alamin. Dan kiai kanjeng niku sampean nggih sampean lirik-lirik niku arek-arek iki ya fadilah iki ya nutuk niku. Dadi ojo diremehno kiai kanjeng isone ngene karo ngene karo ngene iku aja diremehno, tapi kok sampean kon gandeni sampean gak iso. Tapi nek arek kon gawe pesantren ya bubar pesantren di luar ya. Jadi semua punya fadilah masing-masing. Kalau air fadilahnya adalah menyejukkan, menyegarkan. Nek kayu fadilahnya adalah menyangga ya gitu. Begitu. Nah, dalam kehidupan jangan ada dismanagement, jangan ada kesalahan meletakkan sesuatu sehingga tidak pada tempatnya sehingga fungsinya akan bertentangan. Kan gitu. Nek nek cewek nganggo banyu aja keliru nganggo kayu. Tak ngono sih. Nah, arek-arek biasa godhong gedang. <laughs> itu yang balik ilmu menerere. Aja indah mener. Indah godhong gedang. Wong saiki iki kaca iku nek pas udan-udan ini kaca burung iku sing paling apik iku ya telapakane godhong gedang jero niku. Iku ada serakut-serakut sing ngresiki apa jenenge minyak-minyak dan seterusnya di zat-zat di kaca itu yang paling bagus pohon pisang apa pohon pisang lah tebok lah apa daun pisang ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Musallu ala nabi ya. Oke. Ini saya akan kemukakan dua hal satu saya mohon mohon respon Mohon uh, analisis Tanggapan dan dari, dari Pak Yai Syafullah, Pak Yai Asep Pak Bupati dan semuanya saya monggokan untuk supaya malam hari ini kita tutul betul la'alakum tuflihun gitu kan. Nah kalau bisa ini masalah serius dan saya tidak ingin anti saya ingin ngandani dari yang teman-teman Cino Toko Cino Benteng sampai Cino-Cino Taipan aku kepingin ngandani Cuman hari ini belum saatnya saya ngandani sing bagian Taipan tapi gemboke wis tak cekel. Anytime saya akan kasih tahu, tak kanting, Gitu. ya. Jadi aku takon, regane wedhus mergo dheke karo Allah ditakdirkan untuk jadi panganane wong. Kita gitu, mboten. Dek kudu gelem dibeleh. Mulane sampean beleh wedhus kok cekel nganggo ayat-ayat Allah nganut dheke. Nganut, sapi yang ngono nganut, kita betul, Nek wedus gak belum dibelah terus ya apa? Apa mana saya ini sa Indonesia vegetarian kabeh ngono Pak Bupati sampean bayangno. Sa Indonesia tidak mau makan daging binatang hanya mau makan tanam-tanaman. bayang Bayangno, petik gak oleh dibelah. wedus gak oleh dibelah. Sapi kebo gak oleh dibelah, ini lambelah terus ampun ngono. Dua kutha karo desa itu sapi-sapi, wong kala dibeleh. Kita mboten. Makanya kalau bikin ideologi itu diperhitungkan secara keseluruhan. Api gak mangan daging ya api, mangan tumbuh-tumbuhan tok ya api, tapi nek iku berlaku menyeluruh. Ya apa terusan? Kan gitu. Mulanya bisa tuh nggak metabolisme atau ekosistem atau ekologi, onok puterane. Maka teknologi dan keputusan pemerintah tidak boleh memotong ekologi ini. Apa sebabnya banyak hama? Karena ada yang dibunuh dari dari mata rantai ekologinya kan gitu ya. Oke. Sekarang tak tak singkat, tak shortcut. Terus nek regane menungso itu ndek apa nih? Regane longgok ndek pedes. Regane wedhus ndek gelem dibelai. Ngono. Mulane nerek seneng balibul. Bro balibul. Balibul ku wedhus umure di bawah lima bulan. Kuwi jenenge wedhus balibul. Tapi kayak terwingi rek. Apa balibal balibul apa ternyata wedhus sing umure di bawah lima bulan. Balibul. Oke. Nek menungso harga harganya terletak di mana? Teorinya kemanusiaan atau teorinya Allah? akhlak pengetahuan ilmu oh. rumusannya Allah ada kata rumusannya Allah bahwa manusia itu diciptakan apa Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim Thumma rodadnahu Nah, itu berarti wis anjlok melorot derajatnya harga dirine, wis gak duwe rego meneh, wis hina menjadi asfala safilin. Dan orang dari Hasan takwim ke asfala safilin itu bisa karena nafsu keduniaannya, bisa karena nafsu kekuasaannya, bisa karena kelakuannya yang merugikan orang lain, ngelarani wong liya, nyolong duwe wong akeh sapi itu dia menjadi asfala safilin. Jadi manusia itu aksani takwim di situ lega harganya. Takwim itu dari kata kiam ya, Pak Yai. Kiam takwim itu itu master apa namanya adjektif. Jadi satu karakter yang menegakkan. Sama dengan sirotol mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran. Bukan jalan yang lurus. Ya lurus gak apa-apa pengen naik kok. Tapi nek lurus temen lah ketabrakan kon. Bayang ngono kon di jalan raya lurus ini mesti tabrakan. Jadi hasan itu sebaik-baik makhluk Allah yang oleh Allah ditugasi untuk menegakkan nilai dan kebenaran Allah. Kan kira-kira ini ya. Nek di nek di terjemahan rotok rotok detail. Nah, alat-alat untuk takwim itu apa? Nek menungson duwe apa sing kewan gak duwe? Apa rek? akal. Ya, akal. Jadi nek menungso gak gawe akal berarti dari asfala safilin. Ono opoai ae dikandani opo ae jegideg ae. Padha karo kiroan di, di kandang wedhus. Ya tak mulang dek dek arek-arek angon sapi, mengulang macam-macam sapi ini ha ho melakukan ho, melaku ngena ini, ngene eling zaman di kapal Nabi Nuh sapi ini, ini, Burung sampean. Oh, jumlah binatang di kapalnya Nabi Nuh itu puluhan kali lipat bahkan ratusan kali lipat dibanding jumlah manusia yang ikut. Manusia orang muslim yang ikut ke kapal itu paling sekitar satu seket tapi kewani beribu-ribu. Maka bisa bayangkan teknologi tingginya Nabi Nuh untuk memaintain kewan saunukai dari gajah sampai pawon loh. Dari paus, eh gak paus, nih, iwak kamelo, iwak ikan Pali aku. Ya. Walang, walang, misalnya salah. Iya. Tapi kan karena tidak jelas banjirnya sampai kapan, Gusti Allah gak ngandarin Nabi Nuh. Gusti Allah itu salah satu rizkinya kepada manusia itu gak ngandani sesuatu hal. Nek sampean dikandani bubrak. Mulanya sampean gak ro matine kapan. Nek sampean dikandani matine tanggal ini, wis mesti kelakuanmu aneh-aneh. Nggih ta mboten? Engko dagange ya apa iki gitu. wis pokoke mergo wis ro hitungan kate mati, rusak hidup kita kan bentrok habis-habisan. Maka Allah memberi rahmat kita dibikin tidak tahu. Termasuk telinga kita dibatasi, mata kita dibatasi. bayang lo nek awakmu roh suarane bojomu. Ya nek awakmu nang suarane bojomu, nek bojomu roh suarane hatimu. Ya tidak frustrasi wong wedok. Roh suarane wong lanang, bojone mesti frustrasi. Jadi Allah memberi fadilah itu antara lain Kalau <laughs> sampean. Nah iya, itu suara batin. Saya Saiki tidak usah suara batin, suara jasa dia saja. Wis saiki awakmu kan frekuensi pendek. Kita bisa mendengar suara dari dekat. Begitu wis 300 meter awakmu gak bisa berumur. Sekarang bayangin kalau pita susunan pita pendengaranmu dibikin Allah seperti AM, tidak hanya FM. Ya. isong rungok no tonggo di uwono di blok cc ngerasani kon kon krungu kemeriyuk menurut di kemeriyuk bendino dan wakil yang ngerasani kon kira-kira gak paten-patenan anak zaman ya kita iya betul iya gitu jadi alhamdulillah enggak terbatas itu alhamdulillah Allah memberi kita batasan itu harus kita temukan kenapa dia harus kita syukuri ya oke nah dari sini maka manusia harus menemukan fadilahnya. Fadilahnya manusia pada ahsani takwimnya. Fadilah pesantren ada pada apa? Apa sebab pesantren itu akan ditiru oleh seluruh sekolahan di dunia. Jangan dipikir pesantren itu masa silam. Aku ingin mengatakan dan menegaskan kepada semua makhluk, pesantren adalah masa depan dunia. Westa, Wes kok niru-niru rene saiki gaya saiki. Alah meneh mesti niru kene akhirnya. Lah nih ojo terus gak duwe kepercayaan diri, ojo terus gak gagah, rumah sing hebat barat. gue setan. Pesantren tuh lahirnya dari subjek kalau kalau sekolah lahirnya dari organisasi. Maka tolong sekolah di sini tetap sekolah pesantren, kan begitu. Karena naik pesantren itu asal usulnya masyarakat itu punya mekanisme, punya dialektika. Oh, iku ana wong pinter pencak. Oh, sing kancane apik iku tekun wonge. Oh, iku kancane sembayange sregep, iso ngaji akhirnya diakoni dadi diakoni tadi kiai. Oh, iku pencak akhirnya diakoni tadi guru pendekar kan gitu. Jadi pesantren itu lahirnya dari satu figur di tengah masyarakat yang diakui oleh umatnya kelebihan keagamaannya. Terus marno naik pencak ya dadi padepokan pencak. Naik keagamaan, tasawuf dan dan yang sekarang kita sebut salaf itu ya ya disebut pesantren kan gitu. Maka transmigran Jawa kemanapun termasuk ke Suriname kemana-mana itu lengkap onok Jadi misalnya transmigran wong tolong atus Pak Bupati. Iku onok pendekar silate onok, ahli karawitane onok, ahli agama neono, ahli pertanian neono, lengkap kok wong Jawa. Mulai sampai saiki, sampai saiki di Suriname itu Jawa itu gak bisa hilang. Jawa itu gak bisa hilang dan aku aku selalu kayak kanjeng sering ketemu orang Suriname kok tolong bawakan lagu Jawa Suriname ya rek ya saiki gelem dari Jawa iki lagu Jawa tapi Suriname wong sing gawe sing nyanyi gak tau nang Jawa gak tau nang Jawa tapi nek kon video videone, apa jenenge video klipe, wis gak ono bedane karo wong Jawa carane kelamben, carane klambine disangklukno, carane medingkrang, wis pokoke Jawa wae wis gak iso ilang. Tutuk swarga wong Jawa tetep Jawa. Angel ilange. Mulane nek kate menghancurkan orang Jawa itu rada dawa urusane. Ngono lho, ketoke ketoke ketoke wis ngene tapi meneh balik meneh arek-arek. Terus gak sehilang Jawa sampai karena memang ada saya kira ada polisi khusus, ada fadilah khusus untuk orang Jawa. Dan jangan disebut saya anti Indonesia loh. Indonesia tidak ada kalau tidak ada Jawa yang benar-benar Jawa. Kan begitu. Demikian juga Indonesia tidak lengkap kalau tidak ada Madura, Sunda, Bugis, Batak, Tolaki, Asmat dan semuanya. Itu itu yang disebut Bhinneka tunggal ika. Nah Indonesia, nah Jawa bukan Indonesia, bukan Bhinneka tunggal ika. Ika tunggal ika. Ya toh, betul enggak? Oke. Oke, sambil CE ono anu, CE ono selang-seling dan manajemen rosso dan pikiran, aku njaluk lagu kopi, gitu. Karya Karsimex. Karsimex itu grup band setengah campur sari di Suriname. Aku karo Kiai Kanjeng pentas di gereja Juliana Kerk di Den Haag salah satu penontonnya itu rombongan dari Suriname, Jawa Suriname dan guyon karo arek bahasa Bahasane iku bahasa Jawa lawas ngene iku bahasa, bahasa Indonesia. Kowe Jawa, aku Jawa. Kowe apik, aku apik. Kowe Islam, aku dudu. Lho kok kowe dudu Islam jarine jijit. Islam itu dhuwur. Islam kuwi apik, aku mendem. Aku, aku takon, cara berpikir begini ini bagus enggak? Milih mana orang yang tidak mendekati Islam karena dia merasa buruk daripada orang mengaku Islam tapi buruk kok kelakuannya. Ayo aku tak takon. Tapi kita takoni Islam, dulu jangan orang orang Islam, Islam ini mulia dhuwur, aku mendem. <laughs> Seneng aku. Arek-arek niru nih. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Singkat mawon nggih, niki Pak ya, Asep pun anu nggih masih tentu terketi ya. Itu aku perlu sampaikan pertama tebatan Pak Kiai Ainun Najib dalam membahas masalah Allah. Nusa Ugus nggih. Pertama ini audiennya ini adalah orang yang variatif, ada yang mahasiswa, ada yang TK, ada yang FAUD. Ya. Nusewu. Di tolong nanti dijelaskan masalah yang diterangkan tadi ayat Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya jadi membahas masalah ketuhanan nanti dengan ayat ini insyaallah akan lebih jelas lebih gamblang ya terus ini tadi yang dibahas masalah Pak Yai Asep soal masalah kebangsaan atau suku. Ini mari kita memahami Al-Quran karena ini pengajian adalah pengajian Islam dan Al-Quran. Ya Bani Israel zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni dukum alal alamin. Ya ayuhan nasu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya bani walakot karomna bani adama wa hamalnahum minal barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathiri biman khalaqna tafdila. Di ayat ini tidak pernah Allah menyebutkan orang Cina, orang Belanda, orang Arab, orang Jawa. Tapi yang disebutkan adalah walakot karomna bani Adam. Dan ya, namanya bani Adam ini ya, termasuk saya. Kemungkinan saya ini ya juga keturunan orang Cina kemungkinan. Ya kemungkinan. Ya. Tapi kenapa kita yang <coughs> menjadi seorang yang punya rumah, tuan rumah, yang diwarisi negara ini kok sampai di dalam hal pendidikan, di dalam hal ekonomi banyak yang kalah. Ini salahnya siapa? Ya ini yang perlu kita pertanyakan. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah Al-Quran menyebutkan, mendiskriminasikan salah satu umat. Kita semua adalah saudara. Kita semuanya adalah ikhwan. Kemudian dalam kurba disebutkan Ya maksyarul muslimin. Bukan disebutkan. Ya maksyarul Cina. Ya maksyarul Jawa. Ya maksyarul Arab. Ya maksyarul Belanda. Tidak ada di situ. Tidak ada. Kenapa kita menyebut-nyebut ABC? Tidak penting lagi lah. Yang penting kita ini ingat kepada ya ayuhalladina amanud khulu fis mikafah mikafah wala tatabi'u khutuwati syaiton inna akramakum indallahi atskokum. Untuk itu ayat-ayat yang kami bacakan nanti kami mohon kepada yang terhormat akhina wa ustadina Bapak Ainun Najib menjelaskan tentang la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Alhamdulillah Allah. Ye, tepuk tangan semuanya ya. Yang sewu Pak Yai, Pak Bupati dan Bapak sekalian, nek perasa kulo, ngeten iki lo. Kene iki PT bolak-balik di pangan garangan. Kita mboten. Ya. Akhirnya kene susu mangkel karo garangan, kita mboten. Aslinya niki gak, gak diskriminasi, cuman Iki garangan kok mbak iki petik kuai kan gitu. Gitu. Jadi ini sudah dialektika budaya dan sosial. Sebenarnya tidak ada apapun yang boleh kita benci dari ciptaan Allah, termasuk setan dan iblis. Aku bolak-balik ngomong gak benci iblis, gak benci setan. Lalu jelas lah Wong kan masalah karo dhek ya. kan ganggu aku ya gak wani ya, gitu. Hari ini, hari ini, hari ini. Jadi kita tidak benci Cina. Cina ciptaan Allah. Kita tidak boleh benci Cina. Cuman karena kelakuannya itu ada rakusnya, ada nakalannya, untuk menangan dewi ini, suwe-suwe. Karena asli ini duduk wongi tapi kelakuannya lah Tapi untuk menandai sopo kan akhirnya kan disebut Cina ini lah Gitu betul. Nah, asal dengan kesadaran bahwa kita nggak boleh benci Cina, kita nggak anti Cina, dan konco Cina ya sambrut. Tapi ono kancaku Cina sing benci Cina ku ya ana. Dadi kancaku ngene ngene Terus terus nun hmm, itu dasar Cina. Lho kon ya iku ya Cina. Ana iku ya. Jadi itu kelemahan manusia Pak. Kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya nomenklatur. Nomenklatur itu marapi. Nek cara Jawa ini mara, ma, penyebutan ya kudu ana tandane ya gitu. Jadi mergo garangan iku mang mangani petik suwe-suwe kene gak seneng garangan, tapi orang harus sadar bahwa duduk garangane sing tak salahno. Oleh mangan petik iku kan gitu kan. Jelas ya satu. Cetha nggih? Nek anti mboten mboten anti. Cuman ojo nemen-nemen ngono ya ngono tapi ojo maka pesantren ini menurut saya harus mempersiapkan anak-anak kita. Sangka panjang kudu pinter manajemen akuntansi pemasaran, harus canggih entrepreneurshipnya, harus kudu. Kon tahun selawe, kon kudu jadi direktur, kon kudu duwe pabrik, kon kudu perusahaan, kon kudu jadi konglomerat nek iso. Ngono ya. Itu itu beneran, tapi awakmu gak konglomerat kok? Kalau teman-teman kita yang garangan tadi, <laughs> Kok guyu kon ya, lagi, aku iki. Nek garangan itu gak duwe penggawean dia kecuali mangan titik. Jadi konco-konco kita itu anjane konsentrasi iku tok, agamane ya iku tok golek badi wis. Lah sembal sampean lak sibuk macam-macam. Selawatan, uro-uro, mancing, apa menerek, rek? Teplek, macam-macam sholat tahajud. Loh, kalau menurut teman-teman manajemen Cina, tahajud itu tidak produktif. Jam 7 malam kalau bisa udah tidur sampai pagi supaya besok seger. Tahajud itu kontraproduktif. Loh, sementara sampean jagone tahajud. yaudah. Jadi kalau kita kalah dagang itu ada kewajarannya karena kita konsentrasinya bermacam-macam sementara garangan itu pokoknya mangan PT kan gitu cetok ya Rek ya oke, oke. jadi Pak Yai kita sama sekali tidak anti apalagi kita wong Jowo nyuwun sewu ya Jowo ini ojo disebut sentri-sentri sapa sing garai sampean sing nang dina sampean dadi wong sing lahir ini terus disebut wong Jawa lah ya Gusti Allah sih dadi nek sampean kalau lah dikon dadi PT, wajib tagak hukumnya dadi PT? Nek sampai nanti wong Jawa wajib tagak. Wajib dadi wong Jawa, gak oleh dadi wong liyan. Nek yang dilahirkan di tanah air yang sekarang kita sepakati menjadi Republik Indonesia, maka Anda adalah khalifah di Republik Indonesia. Tidak perlu negaranya disebut khilafah dan khalifah. Yang penting Anda nguri-uri. Terus sambatan? Kok khilafah kok jadi cita-cita. Wes pilihan aku khalifah iki. Wes kebiyen pendina khalifah aku. Kuku tak ketoki, ya tak gak? Awak tak dusi, ya tak gak? Sing ambu-ambu tak piur-piuri minyak wangi. Wong asline ku anjane badhek. Ya ta mboten? Itu khalifah lemah tak tanduri, tak uri-uri, ya toh bojo tak santuni itu kan khalifah semua. Kita golek pemimpin itu khalifah bahwa metodenya belum memungkinkan kita mencari pemimpin yang sejati, ya apa saja pemimpin dolek bupati. Kan begitu, bupati tidak harus pemimpin, tapi bupati menjalankan tugas-tugasnya. Kan begitu. Pemimpin gak pemimpin urusannya kualitatif, tapi kalau bupati urusannya adalah teknis. Nah jadi tapi Allah memang agak diskriminatif kalau itu kita sebut diskriminasi bahwa orang Israel, orang Yahudi itu diberi fadilah khusus. Sehingga itu urusan kita hari ini Illuminati, Freemason, protokol 1 sampai 10. Tiap hari kita mengalami itu diadu domba. Salah satu etosnya pokoknya elek ya, ya apa omongno bendino suwe-suwe api. Itu etos dari Yahudi. Pokoknya Bendino di jejeli suwe-suwe wong-wong seneng. Nek gak percaya, anakmu bakal ana boto. dino mangan boto suwe-suwe favorit cek boto itu. Nang dinding ngemut boto, lho temenan nang Itu teori Yahudi. Mulane kon saiki delok TV segala macam kudu duwe filter, kudu duwe pertahanan. Sebab kamu ndak terasa, lama-lama kamu menjadi pecinta. Ono arek wedok kon gak seneng tapi bendino cek ngirimi sego, ngirimi pulsa sak itu sesuai seneng kon. Ngono loh. Gitu loh. Maka Yahudi itu seakan-akan menjadi tangan kanannya Dajjal. Dajjal itu tugasnya sederhana. Mengubah pengetahuan dan perasaan umat manusia agar menganggap yang surga adalah neraka itu. Dan sebaliknya, kon dikain rokok bendino dan disebut surga. Suwe-suwe kon percaya naik suarga. Itu loh tugas tugas dajjal yang dilaksanakan oleh sistem Illuminati itu selama berabad-abad. Dimulai dari abad 11, dipuncai pada abad 18, dan saat ini awakmu wis menganggap neraka itu adalah surga. Dan seterusnya ada ayatnya. Aku bikin kata Allah kenikmatan dunia itu sebagai apa namanya sesuatu yang sangat yang paling indah bagi orang-orang kafir kan begitu. Sementara nek aku kan enggak. Aku kan arek merongos ketok enggak. Tapi ini pengajian gen kulon niku Pak Bupati, aku sih gak mikir arek-arek ini pakaian opo, sih gak mikir. Oh, ayin yang nganggu jaket beda beda, Apa mana arek-arek. narek arek-arek iki kene gak masalah. Oke. Pasti tidak lengkap, tapi yang saya ingat terutama soal tadi itu diskriminasi dan kita tidak diskriminatif. Bahkan orang Jawa itu menghormati kebun tiga isu kiai, besok kebobole di keraton Solo jenenge Kiai selamat lho kurang jelas ya. Itu bedanya dengan kebudayaan barat yang dipimpin oleh Yahudi. Di mana alam dieksploitasi, alam dianggap sebagai alatnya dia yang boleh dia kuasai. Sehingga nambang batu bara, nambang emas, tidak kira-kira. Gak dipikir, nah itu ya anak, anak putus, saat dituruti. Seharusnya ada undang-undang dari kementerian atau dari DPR nambang itu sak piro akeh dalam waktu lima tahun misalnya sih sak ini ojo tidak kabeh kon dia putu kok mosok muka kok umami dan seterusnya dan seterusnya dan itu dek Gusti Allah kon nambang gak tahu jalur izin karo sing duwe tau ono jalur izin upacara kayak sembahyang kayak opo ya Allah matur nuwun iki jengkel nambang kula nyuwun izin gak tahu. ya apa kate gak terkutuk bangsa Indonesia ini ngono lho kecuali awakmu gak opo delok tok nyawang karo ngiler ya toh. Kalau apa-apa insya Allah kamu mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda punya ketangguhan yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia itu tidak semudah perkiraan para penjajah untuk bisa mengalahkan Anda semua. Ngalahno pemerintah gampang. Tapi ngalahno rakyat lain masalah. Ngalahno PBNO gampang, tapi ngalahno nadiin lain masalah. Betul enggak? ngalano PP Muhammadiyah tidak sukar, tapi ngalano Muhammadiyin saja meneng. Gitu. Ngalano MPR, DPR, Setia Novanto, tidak Setia Novanto, siapa? Gampang, mudah. Semua itu mudah sekali di, direkayasa, mudah sekali dibeli dan sebagainya. Tapi kalau rakyat Indonesia gelem, tapi tetap sakar karpe. Onok pilihan nggak Islamnya diterima menene ana sing kek 50 diterima kabeh menene ana satu diterima Loh, akhirnya kok sing dicoblos sing kayak satu, nggih pegewo. Eh, bukan karena milih lho ya. Sungkan dong. Mergo sungkan lho pilihannya duduk mergo duduk mergo pilihan loh. Tapi mereka tidak mengalami pemilihan, hanya menjalankan tepos liro. Wong wis kei satu, mosok kata tak kei. Jadi itu akhlak sebenarnya. <laughs> ya apa katanya? Nggih ta mboten? Lah ya apa? Wong wong terpaksa. Di Indonesia itu kabeh itu terpaksa. Nyogok terpaksa. Terus dia mengenai harga diri. Jadi nomor satu menurut saya di pesantren itu adalah harga Allah di dalam dirimu, harga Rasulullah di dalam dirimu, dan harga dirimu sendiri. Aku elek-elek orang, mulanya gak jadi apa-apa, gak tau iso manggon di ndi, mergo aku menerapkan harga dirimu nih. Misalnya nih. Kiai Kanjeng itu menerima bupati kabupaten ke bawah. Nek sing ngundang Pak Bupati sampai Pak Lurah sampai penduduk desa kita 90% pasti kita terima. Tapi nek munggah gubernur, apa menteri, apa presiden, iku kansnya 5% sampai 1%. Sangat sedikit. Bu Mega njaluk bulan Februari kok PDIP pusat ya Misalnya aku kok diundang makan siang bersama para ustadz ke istana moh aku. Loh, kualik. Kualik, kon sing tak celuk. Nggih ta mboten? Loh, memang begitu. Kalau Anda ulama, saya bukan ulama, tapi aku nggak harga diriku dhewe kate lapo. Nek kon ulama, lu kon sing nimbali Umar umarok kudune lak ngono sih. Tapi itu ada pertimbangan struktural, Pak. Tapi kalau Pak Bupati yang ngundang, Pak Etong jian. Pak Bupati bukan lambang kekuasaan, omek Bupati. Nek presiden kan jelas nomor satu kekuasaan. Nah, saya ngene aku, nek karo presiden. Masih yang di dalam tweet tweet tweet gak gelem minggir aku. Sampai ingin moh-moh temen. Nek, nek macam-macam aku sing ngadeg pinggir dalam minggir, aku tahu soalnya ini. Minggir, Dadak sing arep dhewe siap cak <laughs> ngono kae sing nyetir iki. Dadi aku tungguyu tadi ini. Iki terus pasang muring-muring ada ya, siap cak guyu aku mulian itu. Itu. Saya mengantarkan korban lumpur ke ke Cikeas sampai sana Pak SBY langsung Cak Nun saya tidak saya mohon Cak Nun langsung memimpin rapat saya Samina Watona. Karena dia tidak bisa bayangkan memimpin aku rapat. Aku kok anggota rapat. Itu rusak kabeh kok pimpinannya. Mending sekalo sak naik kan gitu. Akhirnya tak pimpin rapat 45 menit beres masalah. 45 menit ada tiga keputusan besar. Pertama kan ono jenis politik rek. Politik ini loh. ya apa uang uang ku dirayu e gede hati ini ceke tandang ceke jaya juangnya. Jadi ini Ayo Bambang, Bambangnya arek kurban. Kono ojo nangis nangis doa ya. Ayo kene omong lo, apa problemnya Kurban lalu ngomong ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, karo nangis. Terus SBY, oke okay, saya, saya akan perhatikan masa lalu secara khusus. Yes. arek tak ketik mangi, ya. tak ketik. Lek ngene aku uring-uring kono aja muring-muring ya. Pokoknya kon tak apa apen tak uring-uring cek presidennya gede nih bahwa aku iki ya gak mek belani kon aku belani kabeh. Terus marung sing kedua, rek Ojo terus rumangsamu Pak SBY jadi presiden iku yang ngurus limpur tok, penggaweane akeh, ya. jadi nek engko rada-rada telat-telat ya apa ngono penggaweane akeh ojo menunggu Pak SBY kan terus merasa tak bela di depan korban lumpur terus kayak ngene. Oke, secepatnya saya akan ke Sidoarjo. Ngono deh. Wis tak tak ayo sana berdiri aja coba ungkapkan mana contoh anu, contoh AJB-nya. Eh, akhirnya tak lo meneh kono aja ta. Aja rewel takon niku. Iki urusane akeh. Si menderita gak awakmu tok. Ngono aku tok. Terus Pak SBY, besok pagi saya ke sana. Lo temenan isu-isu rene. Isu-isu nang Sidoarjo itu sorenya ketemu paginya di sini gopo kabeh pas pampres itu. Gopo kabeh juanda itu. Presiden mendadak akan datang dan karepe dhek aku bareng sak pesawat nang Surabaya ya, aku eh. di sini aku, JE itu tak kene aku wis dek ini Ya apa carane ya aku Mbak Ut oh, gitu. <laughs> Ah, gitu. Aku wis tak kene di sini gak kira aku terus anggitmu aku bangga terus jalan bersama presiden. Enggak, enggak ada urusan kebanggaan, tidak ada urusan gede cilik dukur ndak Yang ada adalah apa yang paling benar, apa yang paling tepat itu yang saya lakukan. Kan gitu. Dicontoh, contoh harga diri ya, Rek ya. Ono bedane lho harga diri karo angkuh karo sombong. Tolong dipelajari rek. Sece nek gengsi lain gengsi itu bagian kecil pinggiran dari harga diri belum tentu dia ada gravitasi yang tepat untuk disebut martabat. Ono wong sing ngene lho. Sombong karo teguh. Kuwi meh-meh padha. Pokoke gak ngene iki aku. Orang yang sangat teguh, tapi dari sudut lain dia tampak sombong. Wong hemat karo wong telit bedane apa, Pak? lak mirip, Pak. Padha. Padha. Dadi sampean iku aja hemat-hemat. Sebagai bupati kudu boros. <laughs> menurut stafnya boros, menurut rakyat loman, gitu, ya, ya murah hati, gitu. Jadi memang ada hidup itu begitu itu. Cinta sama benci jadi ya mak ingin Benci dan rindu ya mak ingin ngene mulai ada lagu-lagu benci dan rindu, benci dan rindu itu. Mulai ojo benci kalau sopo-sopo, engko malah tadi bojomu musuh Nah, aku biar oleh Mbak Fiai mergo langsung tak rabi, eh langsung tak lamar. Ketemu pertama langsung tak lamar. Dan tujuan saya supaya dia benci sama saya sehingga dia ludahi saya. Cong, diludahi kena ingin saya. Giat nang ini cek menyatu zat-zat mesa. Kena. Terus Jibril lapor ya Allah. Sano arek iku wis didoni. Terus Allah, ya wis satukan zat mereka. <laughs> Ini ceritanya. Bener Karena iya, eh. gak bisa menikmati urip aja urip kan. Ya, ya. ini ya, ya, ya. oke, ya, amin ya rabbal amin, Oke.